wa sirril asrar tiryaqil aghyar مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله di tangan saudara adalah diktat yang ke-17 diktat yang isinya perlu difikirkan dan kemudian dirasakan untuk dapat diusahakan perwujudannya oleh tiap pribadi di antara kita. Diktat ke-17 adalah menyebutkan keserasian iman apa yang menopang iman itu sehingga ia wujud dan seorang muslim bisa memanfaatkan imannya memang iman itu harus distel dengan gandengannya yang empat sebagaimana yang saudara lihat dalam diktat ini dan gandengan itu hampir semuanya termasuk tugas-tugas khusus para pemuda, keistimewaan para pemuda di tiap zaman dan tiap ruang. Bukan berarti orang-orang tua tidak mempunyai fungsi apa-apa terhadap empat masalah itu. Tapi yang khusus adalah keistimewaan pemuda lah dalam kelincahannya bisa menentukan fungsi iman dalam bentuk yang wujud pada kepribadiannya dan kemudian pada masyarakatnya. Iman, ikhlas, semangat dan kerja. Karenanya pemuda Selamanya merupakan tiang kebangkitan. Kebangkitannya iman. Kebangkitannya masyarakat. Itu tiangnya adalah pemuda. Dan dalam kebangkitan mereka dan dalam kebangkitan masyarakat, pemuda itu merupakan rahasia kekuatannya. Sedang untuk ide-ide, mereka adalah pemegang roh dan setirnya. Tiap ide itu harus lebih dahulu diresapkan kepada para pemuda untuk dimengerti. Ini calon merupakan pengganti generasi yang tua. Karena itu tidak boleh diabaikan sama sekali. Disinilah letaknya mengapa subversi asing di mana-mana menumpahkan seluruh kekuatan dan fokusnya untuk merongrong pemuda. Orang tua-tua tidak diapa-apakan oleh subversi asing. Baik yang datangnya dari barat maupun datangnya dari timur. Yang diganyang adalah pemuda. Saya mereka tahu bahwa oh, pemuda ini kalau hidup di dalam keadaan butuh untuk ideologinya, untuk imannya, untuk kepribadiannya. Ini mereka tidak bisa mempunyai tempat, tidak akan dapat mempunyai anjing-anjing di sini, di Indonesia ini. Di mana-mana pemudalah yang diincer oleh subversi dari segala jenis dan dari segala arah. Apa yang diserang oleh subversi? melemahkan semangatnya, menurunkan termometer imannya, merusak ideologinya, mematikan perasaannya. Bukan perasaan badania seperti orang mau dioperasi, tidak. Mematikan perasaan, artinya itu pemuda tidak sensitif. Ada sesuatu yang terjadi, itu mereka tidak bergerak apa-apa tidak mempunyai perasaan akan menegur, akan memperbaiki, akan mengatur. Tidak. Dia akan menjadi satu pemuda masa bodoh. Tidak kena saya dan saya tidak pedulikan itu. Tidak perlu saya ikut-ikut. Mematikan perasaannya terhadap agama juga. Sehingga terhadap agama itu pemuda acuh tak acuh. Saya kira saudara-saudara belum pernah di dalam zaman yang begini lama dunia ini beredar belum pernah para pemuda mendapatkan ujian seperti zaman yang kita hidup sekarang ini. Kita harus memikul sebagian dari dosanya pemuda ini. Sebab kita pada tahun-tahun Kira-kira 50 tahun sebelumnya kita lupa. Kita tidak sadar. Baru sekarang ini subversi dan para setan-setan yang bertopeng manusia ngunduh hasil yang mereka bina sejak 50, 60, 70 tahun dulu. Ini hasilnya. Diatur secara sistematis melalui mata-mata pelajaran melalui pendidikan, melalui pengajaran dan totokromo, totokromo yang baik diganti dengan yang tidak baik. Dengan cara yang halus. Etikot yang bagus diganti dengan syirik atau semi syirik. Puluhan tahun mereka bekerja untuk ini. Jadi semangat mereka terhadap agama lemah. Kemudian akhlaknya dibejakan. Sejarah kebudayaannya dilupakan. Mana ada seorang pemuda yang hafat misalnya, seorang pemuda muslim ya, saya bicara tentang pemuda muslim saudara-saudara. Ini pengajian dimaksudkan untuk mengajak para kaum muslimin berzikir kepada Allah. Sama yang lain saya tidak merasa berkompetensi. Pemuda Kristen misalnya itu bukan tugas saya, tugas mereka punya guru-guru pemuda muslim, mana sekarang di antara mereka yang hafal sejarahnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib atau Sayyidina Umar bin Al-Khattab dari A sampai Z. Dari awalnya Sayyidina Umar masuk Islam sampai dia memimpin suatu negara yang luasnya meliputi Asia, Afrika dan sebagian dari Eropa. Padahal tadinya di zaman jahiliyah Sayyidina Umar tidak terkenal dari mana itu otak yang kuat? Dari mana itu keahlian memimpin negara sedang dia Islamnya tidak sampai 15-16 tahun? Sekolah mana ini? Apa rahasia yang menjadikan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman dan fulan-fulan Abdullah bin Hudzafah waktu diutus oleh Nabi menghadapi raja Rum? Bagaimana cara berdialog dengan seorang raja? Mengalahi diplomat-diplomat modern di zaman ini. Padahal belum 15 tahun mereka masih merupakan badui kaki ayam. Mana ini kekuatan? Ini para pemuda zaman ini tidak tahu hal ini. Tidak mengerti rahasia apa yang menjadikan orang-orang itu merupakan statman, statman, negarawan-negarawan yang terhebat dalam sejarah. Karena karenanya mereka cuma tahu apa yang ada. Nanti mereka tahu eh, harian-harian jadi karang oleh Hitler. Alfonso yang kedua, Napoleon Bonaparte, Heddabu van Joseph Goebbels. Misalnya, harian memorandumnya seorang kaki tangan Hitler Riwayat hidup Presiden Truman, Nixon, Kennedy, itu saja yang itu memang diatur bukan oleh kita. Kita sih tidak mau itu mestinya. Tetapi orang yang mengatur ini lihai. Supaya pemuda muslim tidak di eh, tidak dinapaskan dengan napasnya Omar bin Al-Khattab. Itu kita dengan mereka ada tali tumali. Kita diikat oleh satu agama oleh Allah dengan mereka itu. Walaupun kita berbangsa lain. Islam tidak memperdulikan kamu bangsa apa. Kalau kamu mengatakan la ilaha illallah, kamu sudah bersaudara. Ini saja internasional belum menemukan satu cara mempersaudarakan seluruh ras dan bangsa di dunia hanya dengan satu kalimat saja. Karenanya pemuda lupa kepada sejarahnya, lupa kepada e, kebudayaannya, lalu dia tidak mempunyai kepribadian. Lalu mereka merupakan pembonceng, pembonceng kebudayaan dan peradaban barat atau peradaban timur. Dengan istilah yang populer yang digunakan oleh salah seorang penulis di Timur Tengah, setan kulit putih dan setan kulit kuning. Ini keahlian orang-orang itu jauh daripada kita. Karenanya mulai sekarang dari pengajian-pengajian ini sampai terwujud satu kesadaran bahwa kita umat Islam ini pertama-tama diwajibkan untuk memberi clear pada anak kita. Di sini pentingnya niwam ta'lim khususi. Kita harus mempunyai satu sistem pengajaran dan pendidikan yang khas. Yang mempunyai spesifik Islam. Untuk siapa? Bukan untuk orang lain. Untuk kita. Untuk anak-anak kita. Supaya itu subversi. Tidak datang merongrong pemuda kita atau gagallah usaha rongrongan mereka terhadap pemuda kita. Karenanya, wahai pemuda muslim, kewajibanmu sekarang menjadi bertumpuk-tumpuk. Sebab kamu harus mengejar kekuranganmu selama ini. Selama kamu dibius oleh kebudayaan asing, kamu sekarang harus sedar menyebut nama Allah dan berjalan sekenceng-kencengnya menuju siratul mustaqim. Jika tidak, kamu tidak bisa ngejar kekuranganmu ini. Jadi bukan lari sebiasa, lari sekencengnya menuju Siratul mustaqim. Membawa simbol ilal islami menjadi kami akan rujuk kembali ke Islam. Kami akan kembali mengenal Islam. Mengenal syariatnya, mengenal sejarahnya, mengenal nabinya, mengenal perjuangan sahabatnya dan akan mengamalkan isi dari akhlak-akhlak yang ditanam oleh Islam. Kewajibanmu, tanggung jawabmu menjadi lebih besar. Hak masyarakatmu atas engkau wahai pemuda lebih berat. Nah, karenanya amanat di pundakmu nanti kian memberat. Kalau Anda mewarisi ini bumi Indonesia yang indah, amanatmu menjadi berat. Kalian harus banyak menggunakan pikiran yang panjang. Jangan main cutel-cutelan. Jangan asal mau terus ikut. Kepingin nonton terus nonton. Kembali dengan kepala lain. Kembali dari bioskop dua jam sudah bisa berupa kepala lain, bukan kepala kemarin. Dan itulah yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Kapananya pagi dia masih sholat subuh jamaah, habis maghrib sudah lain. Apa sebab? Sebab dia nonton Metini nonton bioskop habis bohor itu atau jam 10, jam 9 hari Ahad, maghrib sudah berubah. Jadi kewajibanmu berat, harus berpikir panjang, bekerja lebih banyak, dan menentukan pendirianmu. Sungguh memang heran kalau pemuda belum mempunyai satu pendirian, saudara-saudara. Kemana arahmu? Semua orang sekarang tahu bahwa misalmu buat orang tua-tua seperti saya. Persis melihat kamu wahai pemuda muslim sekarang seperti satu makhluk atau satu dokar yang ditarik oleh dua kuda. Yang satu ngalor, yang satu ngidul. Daya tariknya sama. Jadi anda ini seperti yun-yunan. Ngalor tidak, ngidul tidak. Dan sedang anda tidak mempunyai pendirian. Belum menentukan. Kemana saudara ya? Karena saudara tidak mempunyai daya tarik dari dalam. Daya itu artinya kekuatan, itu mestinya dari iman. Itu karenanya sebagian besar dari pengajian kita ini hanya membicarakan masalah iman dan segala serta merta dan embel-embelnya. Tanpa iman tidak ada kita. Ya tidak perlu ada kita begini banyak kalau tidak mukmin. Makhluk-makhluk jauh lebih rendah daripada kita, lebih banyak daripada kita. Misalnya maaf-maaf ayam. Jumlahnya lebih banyak dari manusia. Tapi sebetulnya ayam bukan menentukan dalam dunia ini. Makhluk yang tidak menentukan, tetapi ditentukan. Jadi menentukan pendirian untuk maju ke lapangan masyarakat. Di mana pemuda hidup adalah dialah yang menentukan arah hidupnya. Arah pekerjaannya. Jika suasana lahun walaibun seperti sekarang ini berjalan terus dan kalian terima wahai pemuda pemudi lahun itu main Laib ya seperti ya satu sedulur lah dengan lamu. Lupa, main, mainan, mainan semua itu. Maka pemuda akan menjadi manja. Lebih banyak mencari hiburan. Hiburan di rumah. Nanti minta beli TV, nonton, nongkrong di balik TV itu berjam-jam. Apa yang disuapkan kalau bahasa Jawa apa yang didulangkan oleh Barat dan Timur melalui TV ya kita makan saja. Isinya racun apa isinya eh, maaf-maaf uh, kotoran dimakan saja. Nah, kita tidak bisa menilai. Hiburan di rumah, cari hiburan di tengah jalan, di gedung bioskop, di lapangan sepak bola, tenis meja, seni nyanyi, seni suara, gitaran, damdaman, skak. Ini semua termasuk lahun walaik. Tempat rekreasi lainnya. Lalu pemudi mencari alat-alat rias yang lebih modern. Beli itu, beli ini. Mencari mod model yang terbaru dari rock zaman sekarang itu semuanya menjurus nanti kepada arah ke arah kontes-kontesan dan seterusnya dan seterusnya. Ini mazhab dari pemuda adalah mazhab yang batil. Ini mazhab yang dimaukan oleh subversi. Itu pemuda muslim biasanya serius. Kalau saudara membaca tata tertibnya hidup pemuda muslim, saudara tidak akan menemukan satu detik kosong. Disinilah letaknya rasa iman yang lezat itu kalau orang muda mengerjakan itu dari mudanya. Bagaimana kok dia bangun tidur, celek saja matanya, dia bilang Alhamdulillah illadhi yahyani ba'da ma'amatani wa ilaihin nusyur. Belum apa-apa, belum bicara sama siapapun. Ngelilir malam, disunnahkan bicara dengan Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd. Dan tidak ada satu detik coba saudara baca riwayat Nabi saw. Saudara nanti akan ketemukan bahwa manusia itu mendidik kita tidak diem sama sekali. Serius memikirkan kalau nganggur atau berbicara dengan Allah kalau ada sesuatu. Misalnya ada geluduk kilat apa kita diam begini saja? Nabi mengajarkan kepada kita Subhana man yusabbihur ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi 'adzabik wa 'afina qabla dhalik. Ini pemuda begini ini pemuda sadar bahwa walaupun itu guru dan petir merupakan tasbih dan tahmidnya para malaikat namun dia juga bisa juga dipergunakan oleh Allah di baliknya merupakan pecut azab bagi umat yang penuh mungkarat dan maasi di tempatnya. Maka dia bilang, Ya Allah, janganlah engkau membunuh kami karena kemarahanmu. Jangan kami dibunuh karena siksa. Jangan kami disiksa karena dosa-dosa yang kami kerjakan. Allahumma la taqtulna bi'adabika wala tuhlikna bi'adzabik wa'afina qabla dan dan selamatkanlah kita sebelumnya apa-apa. Jadi kalau dengar petir, guru ini Bagaimana saudara bisa kasih kesempatan buat ini pemuda duduk nganggur, main, nonton, ketawa, bertepuk tangan, nyanyi itu tidak mungkin, saudara. Karenanya Islam tidak merangsang seni lukis seni-seni macam-macam seni ini tidak dilarang. Sebab yang sifatnya lahwun walaib itu Islam mengetepikan. Seni yang original, yang betul-betul membawa manfaat itu seni yang disuruh kita. Dia bilang awalam yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Kita tidak disuruh melukis. Tapi lihatan sendiri itu langit itu bagaimana? Lihat itu bintang-bintang di waktu malam, betapa indahnya. Lihat itu laut dengan ombaknya yang susul menyusul menghempaskan diri ke pantai. Dengarkan suaranya yang indah, yang tidak membosankan. Dengar suara itu perkutut waktu menyanyi dan berzikir kepada Allah. Dengarlah suara burung-burung dan itu disuruh kita mendengar. Ini sudah cukup, tapi tidak lahul, tidak lain. Ini serius. Sebab ini menyampaikan pemuda dan pemudi kepada Allah. Kalau melihat wajahmu di kaca, wahai pemuda, jangan cuma bilang, aduh, gantengnya saya ini. Aduh, cantiknya saya. Tidak. Jangan. Itu ujub. Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya mendidik kita mengatakan kalau melihat muka di kaca, Allah kama hasan tahalki, fahassin khuluqi. Ini hadis sahih. Tulislah semua wahai saudara-saudara di muka kaca saudara di rumah. Kasih tahu istri saudara suruh baca ini. Kalau sahabat melihat kaca sudah di atasnya nanti terpaksa kita mesti baca. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau memperindah wajahku, perindahlah pula akhlakku. Serius apa tidak ya? Ini muslim. Ini Islam. Tapi pemuda sekarang kalau melihat kaca, Melihat rambut yang panjang yang ditoto dan diatur untuk menghadap sesuatu yang sebenarnya mirip maksiat. Tidak diberkahi oleh Allah. Rambut yang sudah mulai ada ubannya ditutup dengan semir cepat-cepat. Seakan dia membius dirinya, melupakan dirinya kepada maut. Seakan-akan dia tidak mau melihat mukanya di kaca. Tua. Kenapa? itu mengingatkan Anda kepada Anda perbanyak tobat. Ini semuanya hasil dari kebudayaan asing, dari subversi. Itulah yang namanya subversi. Bukan orang yang mau menjalankan syariat Islam yang dikatakan subversi. Nauzubillah Syariat Islam akan memakmurkan, membanggakan, membesarkan kita sebagai umat, sebagai bangsa, sebagai pemilik tanah air yang indah ini. Karenanya, pemuda harus memikirkan masyarakatnya lebih dahulu, lebih dari memikirkan dirinya. Saudara kalau membaca riwayat pemuda-pemuda Islam angkatan pertama, saudara akan melihat konklusinya semuanya lebih banyak memikirkan umat dan masyarakatnya daripada dirinya. Makanya maka itu perlu kita membaca sejarah mereka itu. Itu kebudayaan kita. Itu sejarah kita. Jika mereka berbuat demikian, maka mereka akan lebih banyak mendapat pahala. Jadi kalau pemuda memang betul-betul memikirkan umatnya, memikirkan eh, masyarakatnya, itu pemuda lebih banyak menerima pahala dan dia hidup lebih senang saat dia merasa berkhidmat, merasa sebagai e, orang yang bermanfaat, tidak cuma e, meributkan masyarakat, tidak. Dan yang paling berbahaya, ma'asyiral muslimin, paling berbahaya pada satu umat adalah kalau pemuda dan pemudinya tidak kokoh ideologinya. Centang perenang paham-paham yang berkecamuk di tengah masyarakatnya. Ini sekarang paham-paham banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Maka itu saya bilang, pemuda muslim sekarang ini paling hebat ujiannya. Dia ini sekarang merupakan syak. Saya kira, saya sendiri tidak pesimis. Saya tidak putus asa. Malah saya seperti mana Imam Ghazali mengatakan, tidak mungkin ada yakin kalau tidak ada syak lebih dulu. Saya lebih mirip pada madhab Imam Al-Ghazali. Yang mengatakan kalau mau yakin mesti kamu syak. Jadi pemuda sekarang ini syak. Apakah Islam itu masih bisa dipakai sebagai ancer-ancer bahan penyeger orang-orang yang hidup dewasa ini? Apakah Islam itu masih laku di zaman serba alat modern seperti sekarang ini? Apa masih dipergunakan? Orang sudah pada naik ke bulan. Apa masih perlu itu alat ah, syariat Islam? Sekarang mereka itu syak. Dari banyaknya itu syak dari barat dan timur sampai kita merupakan syak. Tetap saya yakin habis syak ini akan ada yakin. Asal para ulama tidak diisolir, tidak didiskreditkan di pojok. Ulama didatangi, ditanya, diajak diskusi. Tidak debat. Dan jangan debat masalah khilafiyah sekarang ini. Tidak perlu itu, saudara-saudara. Itu yang penting. Dan jangan datang kepada ulama untuk menanyakan masalah-masalah khilafiyah. Baru saja timbul masalah imam naik khutbah mimbar khutbah itu tidak perlu pakai assalamualaikum tidak ada hadisnya baru tadi habis maghrib ini saya dengar ada orang bilang saya bilang tolong jangan bicara masalah ini ini kerjanya orang tidak punya pekerjaan menurut saya saudara-saudara ya jangan ada yang tersinggung saya merasa tersinggung kalau ada muslim mukmin ulama bicara tentang hal ini sekarang Lambok cari oh masalah-masalah yang lain kenapa sih? Umpamanya itu orang naik mimbar bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rugi apa? Dia mendoakan pada saudara segini banyaknya. Lalu saudara bilang padanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ini tidak mesti masalah ada Nabi pernah khutbah pakai itu. Nabi pernah sekali khutbah pakai itu, kadang-kadang tidak pakai. Terus Alhamdulillah. Tapi bukan berarti itu ditinggal sama sekali. Jadi bicara ke masalah ini sebetulnya melicinkan jalan subversi saja. Sebab kita akan diributkan ini. Nanti ulama yang tidak pro ini mencari dalilnya. Loh iki iya, apa dalilnya? Sehingga orang itu hadisnya baik. Begitulah seterusnya seperti 50 tahun dahulu. Semasa kita ulama masih bahlul-bahlul. Jadi sekarang ini saudara-saudara, karena banyaknya sistem, aliran-aliran, dan ide-ide yang berbahaya, bukan ini. Malah kita lontarkan di tengah-tengah kita bahan-bahan peledak. Yaitu seperti ini tadi. Naik mimbar pakai pagi assalamualaikum, tidak pagi assalamualaikum itu sekunder. Itu artinya kita kurang bisa memilih underwear atau mau bu yang mesti kita bicarakan. Tapi pemuda harus tetap. Carilah intinya itu Islam. Jangan cari kulit. Carilah itu intinya itu Islam apa? Dari mana itu iman? Bagaimana saudara bisa menguatkan iman? Apa yang menggandeng iman itu? Supaya dia merupakan satu daya kekuatan yang hebat. Tidak ada saudara Kocak kamu punya otak. Antara kanan kiri, kanan kiri, barat timur, barat timur, terus saling tarik tarian Pemuda-pemuda di Afrika, pemuda-pemuda di Timur Tengah, pemuda-pemuda di Pakistan, pemuda di India, pemuda di Eropa, Muslim juga terkena ini. Sampai ragu. Tetapi keraguan ini insya Allah akan mengakibatkan suatu kemantepan. Saudara-saudara tergembleng asal saudara cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Jadi kamu harus mempunyai alat penggerak sendiri yang dapat menyeret kaki kuda-kuda itu semua ke arah saudara yang dimaukan oleh Allah. Itu kuda dua yang tadi mau menyeret saudara ke kanan dan satu ke kiri ini seretan dengan kekuatan imanmu ke arah yang dimaukan oleh Allah. Bukan arah yang dimaukan oleh subversi seperti sekarang ini. Jadi begitulah saudara-saudara kira-kira konklusi dari komentar diktat yang ke-17 ini. Kemudian ada pendapat tentang mana yang lebih berat. Menerjang larangan apa menolak perintah juga dalam diktat ini. Jadi kita sekarang mulai dengan yang pertama. Asasul iman al-qalbu dzaki. Iman harus ditopang oleh hati serta pikiran yang cerdas. Baru dia bermanfaat. Baru dia efektif. Itu iman harus membawa hati atau otak yang cerdas. Kalau iman belum mencerdaskan saudara, Berarti itu iman masih nempel saja, belum masuk. Seorang mukmin itu sampai firasatnya itu tepat. Apa firasat itu? Cara jawabnya Firasat itu badiannya, membadi orang ini begini, tepat. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, "Ittaqu firasat al mukmin, fa innahu yanzuru binurillah." Hati-hati loh dari firasatnya orang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Jadi membawa satu kecerdasan luar biasa. Karena itu saya katakan tadi saya Sayyidina Abu Bakar orang pedagang biasa dan sahabat-sahabat yang tadinya ada yang pengembala kambing biasa kok lantas bisa memimpin negara membuat perjanjian-perjanjian yang kalau saudara baca satu saja dari perjanjian-perjanjian itu, saudara akan kagum. Khutbah pelantikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada gubernur Mesir namanya Al-Ashtar. Kalau saudara baca, saudara akan geleng kepala. Kok setutup situ Sayyidina Ali 1300 tahun dulu? Itu dari mana itu kecerdasan itu? Itu semuanya bawaannya iman manggon di dalam satu jiwa itu mencerdaskan manusia ini Dan betul-betul cerdas manusia. Jangankan menghadapi manusia tidak lebih cerdas. Menghadapi setan dia tahu wah ini kelutekani setan ini. Begitu Imam Ghazali bilang, orang yang mukmin ngerti, wah kalau begini ini saya mulai keserempet. Segera dia sedar. Innalladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru. Orang yang takwa itu kalau keserempet setan, dia terus sedar, terus dia istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sedar. Baru setan itu lari. Dan asasul ikhlas al-fuadun naqi. Ikhlas itu harus bertemu dengan hati yang bersih. <clears throat> Selamanya itu ikhlas akan membersihkan hati dan akan menjadikan hati kita itu betul-betul bersih. Sebab ikhlas itu suatu makna. Tidak bisa manggon ke dalam satu hati yang masih ada sifat-sifat rendah. Jadi orang yang berkorban itu biasanya mukhlis. Mengorbankan duit, mengorbankan waktu, mengorbankan perasaan, apalagi sampai mengorbankan nyawa itu mestinya orang mukhlis dan ikhlas ini ketemunya dengan hati yang bersih tadi baru wujud pekerjaan wujud amalia kalau tidak ada hati yang ikhlas eh, kalau tidak ada hati yang bersih itu ikhlas tidak bisa manggon tidak punya tempat Kalau kita sekarang ini masih eman-eman, mau mengeluarkan cekat saja, padahal itu wajib ya, rukun. Mengeluarkan cekat saja eman-eman. Itu artinya kita sama sekali tidak mempunyai hati yang bersih. Maaf, maaf. Kalau mau mengeluarkan uang untuk nyetor pergi haji, padahal sudah cukup mampu. Sudah 5-16 tahun dia mampu tidak pergi haji. Mau nyetor uang untuk haji saja, aiman. Wah, ini kalau saya setor sekarang kan saya bisa manfaatkan untuk dapat untung sekian dapat. Ini orang hatinya tidak ada bersihnya. Sebab tidak ikhlas dia. Pernah apa tidak saya ceritakan di sini? Gurunya Ibnu Arabi, salah satu tokoh tasawuf. Gurunya itu baru disedekahi atau dikumpulkan oleh murid-muridnya duit dibelikan rumah. So, gurunya selama hidup di emper-empernya masjid saja. Ditanya kenapa? Iya saya ini di kan orang kelana, musafir. Nanti saya punya tempat di akhirat, bukan di sini. Ya sudah begitulah pahamnya. Sampai murid-murid ini ngumpulkan duit diberikan rumah. Yang pantas buat sang guru ini. Tiba-tiba belum lama datang satu orang muh muhtaj, orang perlu. Syailillah ya bulan, apakah ada sesuatu karena Allah engkau kasihkan pada saya? Lah kebetulan ini orang sama sekali nol sebesar gajah. Kalau makan itu roti ditutul lengo, makan roti kering lama itu ditutul lengo dimakan. Dan dia sudah syukur, syukur. Kalau dapat garam lebih senang, lebih syukur, sujud syukur. Roti kering lengo sama garam. Girangnya bukan main. Kita kebuli ini masih ngersuloh. Ya sudah ini masing-masing Allah SWT memberikan itu dari lezatnya iman dan ikhlas kepada Allah. Tiba-tiba datang seorang miskin. Syailillah. Apa ada sesuatu karena Allah engkau berikan kepada saya ini? Wah, maaf saudara-saudara, saudara saya sama sekali tidak punya apa-apa. Maafkan apa ya? Mau buka baju, baju cuma satu bil. Nah, itu orang jalan, dia baru ingat dipanggil, cepat-cepat kau lekas kembali ada sesuatu yang saya akan berikan kepadamu. Apa? Rumah ini. Ini saya punya. Saya diberikan oleh orang, saya kasih ke kamu. Kaget orang-orang minta berapa sen saja dikasih rumah. Saya ini malu mau mengembalikan kamu ini tidak kasih apa-apa. Saya ikhlas sudah ini saya punya rumah saya kasihkan. Dia keluar lagi. Besok sore murid-muridnya melihat Al Ustaz sudah di emper masjid lagi. kenapa ya Ustaz? Ya ada orang kesian saya malu mau ngembalikan dia. Allah Ta'ala yang nyuruh dia ngadep saya itu. Kok saya mau tolak suruhannya Allah? Ya Allah saya malu, tidak kuat saya, saya kasih itu rumah. La ilaha illallah kata murid-muridnya. Sudah notok. Tapi buat saya Ibn gurunya Ibn Arabi, ini bukan apa-apa malah dia itu merasa senang ngasih rumahnya di Allah. Terima kasih Allah kau putus orang kepada saya sampai saya bisa sedekah dan terima bisa sedekah ini. Nah kita mengeluarkan uang sekian sedikitnya di tengah duit yang begitu banyak kadang-kadang ah eh ikhlas belum manggon. Sebab tidak manggonnya ikhlas karena hatinya tidak bersih. Ini untuk kita semua ya, termasuk saya lebih dulu, bukan saudara. Saya sendiri yang bicara ini harus terkena ini lebih Kemungkinan saya juga begitu. Tapi yang penting kita semuanya berjanji untuk menghilangkan hal ini kalau memang kita mempunyai penyakit itu. Betul? Yang ketiga, asasul hamasa, asyurul qawi. Semangat harus bergandengan dengan perasaan yang kuat. Ada orang mempunyai kemauan, tapi tidak mempunyai perasaan yang kuat. Sehingga kemauan itu tidak muncul. Tinggal kemauan yang meluap-luap. Tapi tidak pernah timbul di alam wujud. Sebabnya tidak kuat perasaannya. Rasa yang maukan supaya ini kemauan muncul tidak di tidak di setel sehingga tidak keluar itu kemauan. Jangankan yang tinggi-tinggi seperti mau menjadi seorang minas ini. Orang muda mau kawin saja kalau kemauan mau kawin itu tidak ada semangat yang kuat. Tidak bisa kawin-kawin itu orang. Jadi lantas mesti ditandangi apa rakatnya, apa bodohnya, apa itu mesti disiap-siapkan semua. Lalu dicetuskan. Sudah saya istikharah dan saya putuskan untuk nikah. Muncul sudah. Lusa atau berapa hari lagi sudah punya jodoh dengan takdir Allah. Begitu seterusnya amalnya seorang muslim ini. Asasul amal al-azmul fati asal amal harus bertemu dengan tekad yang bulat. Dan ini semuanya ciri khas para pemuda. Ini nanti termasuk salah satu dari lakonnya pemuda zaman sekarang. Harus mempunyai iman, dan kolb yang zaki harus cerdas harus mempunyai hati yang bersih jadi tidak ada paham-paham atau keinginan-keinginan kotor yang melekat di dalam hatinya dan harus mempunyai perasaan yang kuat dan harus mempunyai tekad yang bulat Ma'asyiral muslimin yang kedua Sahal ibn Abdullah Tasturi berkata, "Tarkul amri 'inda Allah a'zamu min irtikabin nahi." Qila lahu wa ma hujjatuh. Qala Adam nuhiya an akli syajara fa akala fatab fatab Allahu alaihi. Wa iblis umira bisujudi li Adam falam yaf'al falam yatub alaihi. Memang masalah ini sudah memang di, diucap dibahas oleh para ulama. Mana yang lebih berat? Orang menerjang larangan apa menolak perintah? Ini masalah sudah membagi, menjadi suatu pembahasan oleh kalangan ahli tauhid. Ahli tauhid mengatakan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan menerjang larangan, sudah tahu ini larangan kok diterjang. Ada yang mengatakan tidak. Yang lebih berat itu adalah menolak perintah. Antara lain Sahal bin Abdullah Dasturi. Salah seorang tokoh ahli tasawuf dan ahli akhlak. Beliau berkata, meninggalkan perintah atau menolak perintah lebih berat di sisi Allah daripada menjalankan larangan. Ditanya oleh murid-muridnya, apa dalilmu? Terus dia bawa satu dalil yang kira-kira kuat dalil. Dia bilang, coba kamu lihat ceritanya iblis dengan Adam. Adam dilarang, jangan makan dari pohonan ini. Ya maklum manusia dan disinilah letak ciri khas kita umat manusia ini. Tamak Kata ahli tasawuf, saking kepinginnya aja merasakan apa yang dilarang. Padahal sudah sak sorga itu semuanya pohonan macam-macam buah-buahan ratusan ribu juta macam buah sudah diizinkan oleh Allah makan kecuali satu ini saja gak mau dia juga mesti ngerasa yang satu ini ini namanya apa namanya itu irtika bunahji menerjang larangan tapi iblis, dikatakan iblis, sujudlah kamu kepada Adam. Dia bilang, tidak. Saya tidak akan sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari api, eh, dari tanah. Sedang aku daripada api. Aku lebih kuat daripada dia. Aku lebih akbal. Anak khairun minhu. Nah, lantas bagaimana akibat eh, apa kesudahan dari dua makhluk ini? Yang pertama Adam tobat. Rabbana zalamna fusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam dan istrinya Hawa berkata, "Ya Allah, kami mengaku bahwa kami telah menganiaya diri kami sendiri, telah berbuat salah. Dan jika tidak Engkau ampuni, tidak Engkau maafi, maka kami ini akan menjadi manusia-manusia yang merugi, ya Allah. Diampuni oleh Allah." Wa amma iblis tidak diampuni. Apa sebab? Sebab dia menentang. Menolak perintah. Dan buat seterusnya. Masalah ini berlaku kepada kita umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana saja larangan bisa kita lakukan, kemungkinan kita lakukan larangan. Apa sebab? Ya mungkin lupa, mungkin ter tergoda, mungkin pikiran kita sesat waktu itu. Tapi segera kita bisa tobat karena menyesal. Tapi kalau menentang perintah itu tidak mungkin ada kekeliruan lupa. Orang sudah jelas diperintah kok bisa ditolak? Itu sudah jelas karena tantangan. Dan Allah adalah zat yang tidak bisa ditentang. Khususnya oleh kita umat manusia yang do'if ini. Karenanya iblis tidak diberi maaf. Malah iblis minta lebih jauh untuk mengganyang turunan Adam. Rabbi fa'adzirni ila yaumi ba'du. Fala innaka minal munzirin. Boleh kamu minta umur panjang sampai hari kiamat. Jadi setan itu saudara-saudara menyimpang sedikit dari dari pembicaraan ini. Setan itu tidak mati. Beranak, berpinak, bercucu tidak mati. Kita beranak dan mati. Bayangkan bagaimana banyaknya setan sekarang ini. Dari mulai mereka di sorga itu sampai sekarang tidak mati-mati setan. Beranak terus, beranak terus. Jadi satu makhluk manusia seperti saya dan saudara ini dikerubuti oleh berapa macam setan. Saudara kembali baca kitab tasawufnya Ghazali, nanti saudara tahu berapa setan yang meliputi saudara. Setannya sombong, setannya dengki, setannya rakus, setannya syahwat, setannya tamak. Itu Ghazali sudah manusia yang paling hebat dalam soal ini, mengerti betul. Jadi kalau saudara nanti gambarkan gambar film gitu umpamanya ya. Saudara taruh anak Adam seperti saya ini di tengah masjid dikerubuti oleh semut geni sak masjid ini banyaknya. Kira-kira begitu. Bagaimana kekuatan saya ngelawan semut geni? Semut yang merah itu keranggang misalnya. Habis saya, walaupun saya besar begini. Banyaknya setan yang merubuti saya itu kira-kira di jumlah semut keranggang sak masjid ini penuh, saya satu. Fa insya Allah dalam 2-3 jam saja sudah tinggal balungnya. Kalau saya tidak mukmin, sebab karenanya Allah yang menciptakan setan begitu banyak wujudnya dan anak Adam di dunia cuma 5 miliar sekarang ini. Tunggalnya kita di dunia itu cuma 5 miliar, 5 ribu juta tok. Wa amma setan saudara seperti ya yang mudah-mudahan tidak keliru. Kira-kira seperti banyaknya e, pasir di tengah laut zaman beratus ribu tahun sampai sekarang nggak mati-mati mana terus malah dia diberi kesempatan buat orang yang maaf-maaf yang mau mengumpuli istrinya tidak bilang bismillah Allah Allahumma janibna syaitan wa syaitan syaitan tanah, setan ikut juga mengumpuli istrinya jadi manaknya istri itu manaknya setan ini hadis sahih, bukan saya yang bicara. Saya tidak berani bicara hal-hal begini. Ini Nabi SAW bersabda. Karena yang kita diajar baca kul a'udzu birabbin nas. Kalau mau tidur ayat kursi yang tetap memakai wudu dan seterusnya dan seterusnya. Itu supaya kita menjadi kuat melawan jumlah makhluk yang begitu banyak mengeroyok kita. Masyarakat muslimin, saya kira isi diktat ini sudah uh, jelas saya komentari dan saya jelaskan Mudah-mudahan kita semua bisa mengerti dan memahami, kemudian mengamalkannya bersama. Amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon penjelasan. A. Bagaimana hukumnya orang menjual anak sendiri tanpa dapat kelaparan? Saudara-saudara, saya sepanjang ingatan saya, barang-barang yang dijual belikan itu menurut hukum Rasulullah SAW sudah disebut dan jelas. Ada yang haram menjual belikannya. Ada yang karena itu barang najis dalam akadnya, dalam ijab kabulnya itu tidak bilang saya jual dan saya beli, tetapi saya angkat tangan saya dari ini. Lihat kita kita pikir dalam soal ini. Yang tapi yang sudah terang bahwa menjual anak sendiri itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Apalagi karena takut syirik, eh, karena takut kelaparan. Malah ini syirik. Bagaimana kamu tahu bahwa Allah yang menciptakan ini? Lalu kamu takut dia lapar, apa kamu yakin bahwa yang mengadakan ini tidak mampu memberi makan? Itu sebetulnya paham jahiliyah. Jadi kalau orang jahiliyah dulu menganggap kalau terlalu banyak anak itu katanya nanti bagaimana kasih makan. Kalau kita diberi pengertian oleh Rasulullah SAW, semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Itu betul. Sebab Allah tidak mengadakan manusia mulutnya menganga, tidak ada makanannya. Mustahil kok punya tangan, punya utak, punya mata kok tidak bisa bekerja itu mustahil. Nah, kalau sampai ada kaum nganakkan duit di tengah masyarakat misalnya atau kaum korupsi menyedot duitnya masyarakat ini bisa ada kelaparan ya. Memang bukan salahnya Allah, salahnya yang nyedot-nyedot ini. Ada lintah-lintah darat ini. Jadi jangan salahkan Allah. Allah mesti mengasih makan. Nah tapi itu loh. Tonggomu dewi, bongsomu dewi sing nyedot rezekimu itu sing salah, duduk aku dari Allah Taala. Begitu. Jadi kesalahan itu semata-mata tidak mungkin kena Allah Subhanahu wa taala. Itu kesalahan-kesalahan kita. Atau kita tidak kerja, kita malas. Juga salah kita sendiri. Wa amma makhluk sudah ada nyawanya, mesti ada makannya. Dan yang bicara begini Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk melata bernyawa di bumi melainkan rezekinya mesti sudah terjamin daripada Allah. Tapi ada sebab-sebab. Pertama dia sendiri tidak malas. Kedua, suasana itu memang betul mengizinkan orang mencari nafkah dan hidup. Aman. Tidak ada rampokan, tidak ada macam-macam. Itu semuanya syarat kita sendiri yang ngatur dulu. Wa rezeki pasti ada. Saudara tentu tidak akan percaya bahwa orang di tanah Arab seperti di Mekah, di Saudi, di Kuwait, yang satu tanaman saja antara satu tanaman dan satu tanaman bisa saudara ketemu 30 kilo baru ada tanaman. Negeri kering sama sekali. Lah kok malah kaya? Ya apa? Ya? Rezekinya rupanya dalam perutnya buminya berupa minyak bensin itu. Siapa yang naruh itu? Allah Subhanahu wa taala. Lah kita alhamdulillah hujannya cukup tempat kita hijau, subur dan ada bensinnya lagi. Nah kalau kita melarat ya mesti ada salah-salahnya yang mesti kita atur. Betul saudara-saudara? Kalau kita sampai kelaparan ya mari kita cari koreksi sini. Tidak mungkin orang-orang Arab itu orang tempat gak ada pasir toh itu. Lautan pasir. Kebetulan saya sudah keliling di situ semua lautan pasir. Jadi sepanjang seribu kilo itu pedi tok. Lah kok malah ngumpulkan ratusan miliar. Rezekinya dari mana? Rezekinya dari bensin rupanya. Jadi saudara-saudara mesti yakin bahwa rezeki itu ada. Cuma kita semua bisa keliru berbuat lalu rezeki itu tidak sampai moro pada kita. Tidak Silahkan. Jadi konklusinya menjual anak tidak dibolehkan oleh agama. Yang biasa menjual anak ini orang-orang kafir. Kalau Cina-Cina becak di Singapura dulu selama saya tahun 36-37, itu banyak menjual anaknya. Apalagi kalau itu anak perempuan. Dia bilang ini tidak bisa membantu kami kalau besar. Ya cuma beban saja, jual saja. Jadi banyak kaum muslimin mempunyai anak daripada orang-orang Tionghoa yang menjual anaknya. Kalau laki tidak dijual. Konon sekarang ini katanya banyak dititip ke rumah sakit, nanti rumah sakit yang menjual beli apa betul atau tidak, saya tidak tahu. Saya kira tidak betul. Silakan. Bagaimana hukumnya orang kencing tersuci lalu menutupi istrinya sehingga istrinya hamil berani? Saya harap penanya datang pada saya sendiri saja masalahnya. Silakan. Bagaimana hukumnya orang menyewakan rumah yang mana uang yang diterima oleh yang menyewakan itu dari orang yang pekerjaannya berjudi dan suka mencuri? Ini kita sewakan rumah ini sebetulnya eh, maksud kami tentu saja maksud kita adalah menyewakan kepada siapa itu masalah kedua. Tapi kalau itu muslim, kalau kita wara, kita tidak mau menyewakan rumah kepada orang yang main judi. Tapi apakah hukum membantu kita untuk melaksanakan ini? Juga belum tentu. Mestinya kalau saya orang warok, saya tidak sewakan rumah saya kepada seorang yang memang main judi. Dan saya tidak membantu penjudi itu. Tetapi kalau itu orang terwujud begitu, apa bisa saya bilang sudah kembali ke rumah saya? Ya mesti melalui proses-proses peradilan dan lain-lainnya. sebuah roh-rohnya orang adalah yang tidak menyewakan rumahnya kepada orang kecuali kepada orang yang soleh baik sholat baca Quran dan rumah itu sekian yang terakhir apakah benar tasawuf dalam jahiliyah sedangkan keterangan Ustaz bahwa tasawuf itu adalah di dalam ajaran Islam sebenarnya kalau jahiliyah saya tidak ingat jahiliyah itu mempunyai tasawuf kalau sudah jahiliyah tidak ada tasawufnya Tasawuf itu kalau menurut definisi yang saya bacakan minggu yang lalu, malam kemis yang lalu, menjernihkan hati untuk mewujudkan keserasian dalam ibadah, untuk mewujudkan maksud dari al-ihsan, yaitu iman rukun iman yang ketiga, ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Mulainya Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Ihsan itu adalah memperbagus, memperelok ibadah. Itu justru tasawuf. Dan tasawuf itu bahasan dan skopnya meng menggarap akhlak. Kelutak-kelutaknya hati, unek-uneknya hati itu dibahas oleh ahli tasawuf. Jadi kalau orang misalnya pendengki, dia sholat. Kalau ahli fikih mengatakan sholatnya sok Maksudnya oh, pakai wudhu, pakai niat, ya ngadep kiblat, ya cukup suci pakaiannya, suci tempatnya. Sholatnya sah. Tapi ahli tasawuf mengatakan sholatnya ini lobang-lobang. Sebab hatinya penuh dendam dan sombong. Hilangkan dendam, nanti sholatmu akan berwujud. Suatu yang indah sekali. Itu kira-kira begitu. Jadi jahiliyah saya kira tidak punya tasawuf. saya tidak pernah baca bahwa jahiliyah ada tasawufnya. Tapi kalau umpamanya orang-orang India, orang-orang Hindu, mirip-mirip tasawuf dan itu ya saya kira bisa saja. Tadi sudah jelas pengambilan tasawuf Islam tidak dari Hindu dan tidak daripada kaum Wasani. Sebab tasawuf itu ada di lebih lebihkan Jadi saya sendiri juga pernah membaca tasawuf yang sifatnya itu seperti menyakitkan badan. Kok mirip seperti Hindu. Itu saya kira tidak disetujui oleh Islam. Ya betul Islam itu mengajarkan kita supaya lebih sederhana hidup, tapi tidak menyiksa diri. Kalau tasawufnya atau kebatinannya kaum kebatinan, kaum Buddha itu biasanya menyiksa diri. Tidur di kuburan, telanjang gak pakai baju, besok kena long of staking, kalau Islam tidak menyuruh gitu. Islam menyuruh yang sederhana dalam hidupmu. Tapi saya tidak pernah ingat orang menyuruh Islam menyuruh orang semedi, topo di atas gunung, kelihatan macam-macam. Akhirnya dia kembali gila, tidak ada apa-apa. Ya, sebab takut kata ada kucing lompat dia gemeter gemeter. Akhirnya gemesar gemesar artinya kembali sudah gila. Naudzubillah, Islam tidak menyuruh begitu. Islam menyuruh kita bangun malam. Tidak usah pergi kuburan, tidak usah pergi pojoknya gunung, di rumahmu saja. Atau kamu pelan-pelan keluar dari rumah, pergi ke masjid, duduk di embernya masjid, sholat lel yang khusyuk, di manusia tenang. Itu Islam menyuruh itu. Memang ada kemiripan dan uzlah. Islam ada uzlah.